بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه Amma ba'du yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ini yang di rumah, yang di jalan dan yang menyaksikan Darussalam TV yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan disayangi Allah wabil khusus jamaah salat subuh di masjid al, di masjid Darussalam yang mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita diterima oleh Allah disambung lagi dengan majlis tahlim yang mudah-mudahan majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dibukakan pintu ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan diberi sehat wal panjang umur dalam keadaan dimakmurkan dan diberkati oleh Allah keluarganya diberi kesejahteraan oleh Allah mudah-mudahan kelak mendapatkan husnul khatimah amin amin ya rabbal alamin ma'asyiral muslimin dan muslimat bapak-bapak ibu-ibu hadirin dan hadirat serta pemirsa TV Darussalam yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Mari kita sambung ta'lim kita yaitu masih di dalam seputar bagaimana etika kita ketika kita di dalam masjid. Ini penting luar biasa karena masjid bukan sembarang tempat. Masjid itu adalah baitullah, ada etikanya. Kita sudah terangkan dulu beberapa etika yaitu di, kemudian apa namanya diantaranya dilarang untuk jual beli di dalam masjid begitu juga diwajibkan untuk menjaga kebersihannya dan memberikan harum-harum di dalam tempatnya dan seterusnya dan seterusnya banyak-banyak lagi yang lainnya hari ini kita akan masuk kepada yaitu yang ke-12 as-su'alu fiha yaitu minta-minta di dalam masjid itu masjid dilarang untuk orang tempat minta-minta kecuali untuk darurat nah, ulama mengatakan kecuali untuk daru, darurat karena kita tidak bisa menyampaikan kecuali di kesempatan yang mulia ketika kita di masjid kita kumpul menerangkan tentang hajatnya orang banyak hajatnya orang Islam jangan salah paham nanti dibilang minta-minta tidak boleh itu khatib uh, ataupun uh, pengurus ketika Jumat mengumumkan ini itu tidak maksudnya minta-minta itu adalah untuk kepentingan pribadi kalau biasa kecuali kalau darurat luar biasa jadi itu adalah untuk kepentingan oh, umum jangan disalahpahamkan bab ini kadang-kadang orang salah paham tuh sebelum Jumat diumumkan habis Jumat ada pengumuman ini itu minta tidak itu bukan yang dimaksud itu yang dimaksud adalah untuk kepentingan pribadi. Jadi datang ke masjid sengaja oh ini adalah kesempatan kita kumpul tidak minta biar kita kaya biar kita ini dan seterusnya bukan minta sama Allah Allah jalla jalaluh di sini aslu sual muharramun fil masjid wa ghairihi illa li darurah ha, adalah apa Bahawa minta-minta itu adalah haram di masjid dan di tempat lain masjid karena orang muslim kalau seandainya sudah kayak eh, cukup dilarang untuk minta-minta kecuali untuk darurat darurat illa li darurah darurat itu masalah dia tidak bisa makan dia mau berobat anaknya mau sekolah tidak bisa sekolah dan seterusnya dan seterusnya untuk kepentingan yang yang apa namanya darurat فإن كان به ضرورة فسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا كتخطية الرقاب ولم يكذب فيما يرويه نعم kecuali kalau untuk darurat yaitu adalah untuk darurat boleh tapi dengan syarat jangan bohong nah, jangan bohong dia tidak sakit pura-pura dibungkus tangannya kelihatannya sakit atau anak kecil dibawa dan seterusnya untuk membohongi ini dilarang ini untuk kalau memang darurat darurat luar biasa disilahkan tapi jangan dia mengatakan saya ini saya ini saya ini ternyata dia bohong wal iyadu billah ini walam yajhar jahran yadurun nas kan yas'al khatib yakhdhub Begitu juga ada etikanya. Ketika minta, jangan minta sembarangan. Ketika khatib sedang berkhutbah, jangan ataupun ya jangan ketika ada beginian kita mendengarkan khatib jangan minta-minta ketika khatib sedang berkhutbah atau dengan suara keras mengganggu orang yang lain dan seterusnya dan seterusnya jadi minta-minta di dalam masjid ini adalah untuk daru, darurat nah, dan jangan mengganggu yang lainnya. Ini yang ke-12 kita sudah bahas. Yang ke-13 estetikanya lagi, raf'us sautu, raf'us sauti fiha. Yaitu adalah di dalam masjid berbicara-bicara dengan suara yang keras. Nah, ini dilarang lain dengan di rumah. Di jalan boleh, tetapi kalau di masjid jangan bersuara keras. Ini etika ketika kita di masjid. Yuhramu raf'u sawti ala wajhin yushawishu ala musalli walau bi qiraatil Qur'an. Subhanallah. Sayyid Sabiq menjelaskan lagi lebih jelas lagi. Dilarang suara keras kalau apalagi sampai mengganggu orang sholat walaupun dengan bacaan Al-Quran. Coba bayangkan. Quran, kalamullah. Itu Quran, baca suaranya keras, mengganggu orang sholat di masjid, dilarang suaranya keras ketika membaca Al-Quran. Karena apa? Karena masjid ini dibangun yang paling utama adalah untuk sholat. Ini luar biasa walau bi al Quran wa yustazna min dalika kecuali kata Syed Sabik kecuali satu yaitu darsul ilmi yaitu belajar ilmu nah, kecuali kenapa semuanya termasuk sholat tidak diterima oleh Allah kecuali sholat yang pakai ilmu maka ilmunya lebih mulia daripada sholatnya yang tadi itu subhanallah karena semuanya harus dengan ilmu kecuali wa yustazna kata Said Sabit yang mengarang buku ini dan beliau mengambil daripada para ulama sampai kepada Rasulullah kecuali kalau belajar ilmu kalau belajar ilmu terus ada orang sholat padahal eh yang tahlim eh, pelan ini enggak lah, tahlim tidak pelan karena untuk kepentingan oh, umum anda yang sholatnya ke tepi maaf Anda yang sholatnya ke tepi menjauhi Jangan datang-datang sholat di tengah orang taklim Terus merasa terganggu Dia yang mengganggu orang taklim nah, Ini kadang-kadang disalahgunakan Kecuali, terkecuali Kalau bacaan Quran, ya Karena pribadi-pribadi Ya, ini pelan, pelan, bisa pelan, bisa ini itu Tapi kalau lagi taklim tidak bisa pelan Bagaimana pelan, orang mau dengar Nah, ini subhanallah kecuali taklim. Jadi bagaimana? Kalau ada orang sholat, sholatnya yang ke tepi, jangan di tengah-tengah orang taklim. Subhanallah. Sampai Rasulullah mengatakan, ketika khatib sedang khutbah Jumat, kalau dia mau sholat sunnah, ya kalau bisa sih jangan datang sudah sholat sunnah kalau sebelumnya khatib naik mimbar tapi kalau dia mau sholat sunnah juga, silahkan kata Rasulullah. Tapi Rasulullah pesan, fal yukhafif ringan, cepat sholatnya, jangan panjang-panjang. Baca ayatnya yang pendek. Kalau perlu baca ayat, kalau tidak perlu baca ayat selain Fatihah, Gak usah baca ayat. Subhanallahnya biasa tiga kali sekali saja. Kenapa? Ringankan, pelankan, cepatkan karena ada khatib sedang khutbah khutbah ini kalau diperlukan kalau bisa sebelumnya khatib naik mimbar sudah pada sholat sun sunnah cuma kalau seandainya terlambat ada sebab mungkin kita ma'dur yang namanya orang tidak tahu sebabnya apa mungkin ini mungkin sakit mungkin mungkin itu urusan dia datang mau sholat sunnah entah sholat sunnah apa yang dia mau sholat sunnah yang penting ada syariatnya qobliyah ke ataupun tahiyatul masjid ataupun apa dan seterusnya silakan tapi kata Rasulullah fal yukhaffif ringankan maksudnya jangan panjang-panjang itu ada khutbah lebih penting dengarkan khutbah tapi Rasulullah tidak melarang Mengapa? jangan sampai melarang orang sholat sunnah Rasulullah tidak pernah melarang Rasulullah mengurangi volumenya saja kata Rasulullah jangan panjang-panjang walaupun Rasulullah di tempat lain mengatakan kalau sholat sunnah silakan yang panjang tapi kalau sholat berjamaah ketika jadi imam jangan panjang-panjang itu pesannya Rasulullah sholat sunnah yang panjang kecuali kalau khatib sedang khutbah ya, ringankan begitu juga dikiaskan oleh ulama sedang ta'lim mirip dengan khutbah ta'lim maka itu jadi dipentingkan masalah ilmu luar biasa subhanallah dalam Islam itu adalah ilmu diutamakan luar biasa sampai lagi orang baca Quran disuruh pelan demi ilmu nah inilah yang menjunjung tinggi luar biasa ilmu adalah orang-orang Islam sebetulnya sebetulnya peran pentingnya taklim pentingnya khutbah dengarkan pentingnya taklim dihadiri dan didengari dan difahami dan mudah-mudahan bisa diamalkan ini menunjukkan bahwa Islam itu menunjukkan manusia supaya cerdas. Manusia jangan sekedar ibadah-ibadah begitu tanpa il, ilmu ilmu itu adalah penuntun untuk kita maju ke depan bukan untuk mencari titel bukan untuk mencari supaya kerja supaya kita hidupnya bahagia hidupnya pakai aturan hidupnya teratur hidupnya bisa menghormati orang lain dan bagaimana haknya dia bagaimana juga kewajiban dia semuanya itu ada di dalam etika yang dikatakan ilmu maka ilmu penting luar biasa sampai-sampai yang lain dan tidak dibolehkan suara kelak keras kecuali ilmu majlis il, ilmu subhanallah menunjukkan tingginya martabat ilmu itu luar biasa makanya jangan sampai di di apa namanya dibiarkan begitu saja majlis ilmu itu penting luar biasa Nah, ini subhanallah ada etika di dalam masjid. Faqala katanya Rasulullah SAW di sini dikatakan Ifan bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nasi wa hum yusallun wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu eh, adalah keluarga dalam masjid bahwa Nabi bahwa orang wa hum yusallun mereka sedang salat bukan alat aswatuhum bil qira'ah faqala إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن Ketika ada orang sholat, orang-orang baca Quran keras, Rasulullah masuk, dengerin orang pada baca Quran keras. Senang Rasulullah baca Quran, bukan baca apa-apa, baca Quran dalam masjid. Tapi ada orang sholat, maka Rasulullah langsung pidato singkat di depan mereka sambil mengatakan apa? Rasulullah, "Innal musalli, sesungguhnya orang yang sedang salat, yunaji rabbahu, sedang berbicara kepada Allah, sedang memohon kepada Allah, sedang menyerahkan diri kepada Allah azza wa jalla. Falyanzur bima yunaji." Maka berilah kesempatan orang-orang yang sedang berbicara kepada Allah Berilah kesempatan orang-orang sedang meminta kepada Allah. Jangan diganggu mereka maksudnya. Beri kesempatan orang-orang sholat karena sholat itu sedang membesarkan Allah, bicara kepada Allah, sedang mohon minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Semuanya dia dianjurkan untuk baca apa? Amin. Berarti senang apa ini orang? Sedang berdoa kepada Allah. Ini orang sholat sedang berdoa. Kalau diganggu, dia akan kacau. Dia berbicara kepada Allah akan terganggu. Orang lagi baca Quran sama Rasulullah Beri kesempatan orang itu. Kamu baca pelangi dikit, orang itu sedang minta sama Allah Jalla Jalal. Makanya orang ketika dalam sholat ini jangan diganggu sama sekali diganggu. Bicara nggak boleh, Quran nggak boleh. Lagi sholat, makanya ulama-ulama mengatakan kalau ada orang itu kadang ada ragu-ragu tuh. Soli yang pakai usolli ini, usolli akhirnya kayaknya ragu deh kurang pas balik lagi soli lagi sampai tiga kali tekuk katanya kenapa orang ini lagi diganggu oleh syaitan karena dia akan mengganggu sebelahnya. Bingung karena ragu-ragu itu. Oke sekali, dua kali mungkin, tiga kali ini berarti lagi diganggu syaitan Tepuk katanya, tepuk maksudnya diingetin. Tapi jangan terus balas dendam, kepuk-puk. Nah, pelan diingat kan dia lagi diganggu karena yang lainnya terganggu subhanallah Makanya ketika kita sholat, subhanallah, pelan masing-masing kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ganggu yang lainnya. Makmum tidak boleh suaranya keras, imam yang diizinkan keras. Yang makmumnya jangan terus bismillah. Kadang-kadang lebih keras daripada imamnya. Gak boleh. Terus Allahu Akbar, apalagi mendahului imam. Gak boleh. Harus mengikuti imam. Innamal ini imam imamu utama. bih. Jadikan imam untuk mengikuti. Jangan ganggu yang sebelahnya. Jangan suara keras berdoa boleh pelan yang penting dengar sendi sendiri jangan orang lain nah, ganggu maaf maaf ini kadang-kadang suaranya keras dia lebih doa suaranya keras ganggu yang sebelahnya jangan pelan-pelan kecuali imam tadi doa yang bersama yaitu ketika baca surat al-fatihah aminnya bersama subhanallah Makanya dianjurkan untuk amin kita. Kecuali sebagian aliran ada yang mengatakan nggak usah amin. Ini ini jauh daripada ini doa aku nggak amin. Dianjurkan dan Rasulullah membaca amin. Ini subhanallah ada sebagian, tapi kita tidak tidak perlu untuk ikutin itu kita hormati sebagai pendapat saja. Tetapi untuk ikutin nanti dulu kita yang benar yang kita ikutin adalah Rasulullah menganjurkan untuk kita mengucapkan amin. Dengerin imam baca pelan, sekedar denger dirinya sendiri diri jangan terganggu sebelahnya karena sebelahnya lagi sholat ini itu begitu juga ketika lagi berdiri subhanallah mungkin ada pendapat yang mengatakan harus ditempelkan kaki dengan kaki terusan dia sebelahnya nggak mau jangan dikejar-kejar karena mengganggu mengganggu ini maaf jangan kalau anda sudah sholat anda mau tempel oke Se sebelahnya tidak mau jangan dikejar akhirnya mengganggu sholat sholat. Orang sholat ini biar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mungkin berpendapat begitu urusan Anda, kita hormati pendapat Anda. Tapi Anda jangan mengganggu orang yang sebelah sebelahnya karena sholat ini antara hamba dengan Allah Jalla Jalla Baca Quran aja tidak boleh mengganggu orang yang lagi sholat. Dan nah, ini maaf, saya terangkan begini kadang-kadang terganggu luar biasa. Ini sampai sampai lari, lari, lari, dikejar terus. Ya Allah. Ini kita hormati pendapatnya dia ala ain waras. Pendapat kita hormati. Mungkin pendapat Anda kita tidak bisa merubah atau tidak bisa memaksakan. Tapi tolong dari segi mengganggu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ini supaya perhatian, supaya kita ada toleransi. Jangan dipaksakan. Ini orang-orang semua datang mau sholat berjamaah, mau dalam keadaan tenang, Rasulullah sampai membuat khutbah singkat ketika ada orang sholat orang baca Quran disuruh pelan subhanallah kan di masjid kan baca Al-Quran bukan baca lainnya ya anda baca Quran anda bisa pelan ini orang lagi sholat lebih penting karena apa sholat sedang berbicara kepada Allah Jalla Jalaluh kecuali satu yaitu majelis tak taklim jadi yang sholatnya itu yang minggir ya, kecuali kalau sholat rawatib sholat yang dohor asar imam itu yang berhak pada waktunya adalah imam dan berjamaah setelah itu maksudnya setelah sholat berjamaah berjamaah yang resmi ada majlis taklim hormat ada ini pelan, ada bukan tidak boleh sholat sunnah, masuk ke masjid, tahiyatul masjid, silahkan sholat sunnah, tetapi pelan, pelan volumenya. Kalau yang lainnya bacaan Quran atau ini bacaannya yang kurang, apalagi ngobrol. Ini menunjukkan pentingnya luar biasa orang di masjid dan dibuat masjid untuk kepentingan nomor satu adalah sholat dan majlis taklim dan Quran, tetapi ada volume-volume yang harus mana yang lebih didahulukan, mana yang harus dikeduakan. Ini hadis Rasulullah SAW menunjukkan khutbah singkat ini. Terus kemudian apa? Ada lagi hadis lain. Ala inna kullakum munajin rabbahu. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dah wala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Kata Rasulullah, "Hai dengarkan," kata Rasulullah, "Ala, dengarkan wahai umatku, setiap kalian itu pada minta sama Allah. Munajat, munajat itu minta sama Allah. Fala yu'ad fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha." Jangan sekali-kali kalian mengganggu satu sama yang lainnya. Coba dengarkan. Ini rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan mengganggu satu sama lainnya. Anda punya pendapat begini, Anda punya pendapat begini, silahkan. Yang penting jangan gesek, gesekan. Makanya kemarin Subhanallah saya senang dengan pengurus Tiga habis saya khutbah Jumat kemarin kebetulan di masjid ini Kita masuk di dalam Itu ngobrol pengurus Kita ingin kebersamaan Pendapat boleh tetapi kita masing-masing menghargai satu sama lainnya. Jangan saling gesek-gesekan, jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita ingin ingin bersatu. Umat Islam ini kekuatannya adalah ketika kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini yang perlu dibangun. Perlu dibangun. Jangan mengatakan ini begini, ini begini, menjatuhkan satu sama lainnya. Subhanallah. Gembira ketika pengurus mengatakan begitu depan saya, ya Allah, luar biasa. Ini yang kita dambakan. Jadi kita enak. Masjid ini milik kita bersama, milik Allah. Adalah untuk kita bersama beribadah kepada Allah. Saling hormat, menghormati. Saling hormat, menghormati. Jangan. Ini Rasulullah SAW dalam hadis bab hari ini. Ala innakum kullakum ala inna kullakum sesungguhnya kalian itu semuanya munajin rabbah kata Rasulullah semuanya mengharap dari Allah jalla jalal terus ditegaskan oleh Rasulullah Rasulullah mukadimahnya itu apa yang dituju fala jangan sekali-kali yudhiyanna ba'dukum ba'dha jangan satu sama lain menyakiti hatinya orang lain nah, ini subhanallah jangan mengganggu kata Rasulullah ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah sampai dicontohkan suara pun jangan keras di atas suara saudara Anda yang lainnya karena mengganggu apalagi menjelekkan apalagi mengatakan kafir dan seterusnya naudzubillah min dalik. Ini luar biasa pesan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan masjid ini adalah masjid yang berkah Insya Allah Bisa menyatukan semua orang di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksakan dan seterusnya dan seterusnya. Ini karena bertentangan dengan hadisnya Rasulullah yang jelas dan secara logika pun begitu. Karena orang kalau bersatu itu adalah kuat, berpecah kita itu adalah kesempatan untuk syaitan Alhamdulillah, masuk di tengah-tengahnya nah ini mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14 al-kalam fil masjid yaitu bicara di dalam masjid ini khusus. Bicara boleh apa enggak ya berbicara di masjid? Lihat faidahnya, etikanya. kalau Imam An-Nawawi subhanallah Said Sabiq ini mengambil daripada seorang ulama besar namanya Imam Nawawi dan juga ulama-ulama lain menghargai ulama يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات diperbolehkan bukan tidak boleh di masjid boleh berbicara jangan terus kaku masjid nggak boleh bicara Quran, sholat tidak. Masjid boleh berbicara tentang apa? Urusan dunia boleh di umur dunia. Kita di dunia, bukan kita di sorga. Kita di dun, dunia mungkin ke masjid ada kepentingan dunia boleh. Wabiriha minal mubahat. Tapi dengan syarat pembicaraan yang mubah. Yang mubah itu apa? Yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Mubah intinya apa? Yang tidak dilarang, tidak diperintah, dan juga tidak dilarang. Inilah keistimewaannya orang Islam ada bab namanya bab mubah. Jadi kalau tidak dilarang oleh Rasulullah, tidak diperintah oleh Rasulullah itu namanya apa? Mubah. Jangan mubah itu artinya apa? Boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Ini keistimewaannya Islam. Karena kalau diwajibkan oleh Rasulullah, maka wajib kita mengerjakan. Kalau dilarang oleh Rasulullah, wajib kita meninggalkan. Tapi kalau mubah, boleh up to you terserah anda mau bicara boleh yang penting jangan berlebihan jangan mengganggu orang lain bicara secukupnya apa itu yang mubah di antaranya tidak bicara gosip gosip kan dilarang nggak boleh di masjid ya enggak bicara kotor nggak boleh di masjid apalagi sebagai khatib atau penceramah atau guru ada orang berbicara contoh-contoh yang jelek yang jorok di dalam masjid naudzubillah min dzalik Orang berbicara aja tidak boleh, apalagi sebagai khatib. Kadang-kadang di mimbar menceritakan cerita yang naudzubillah min dzalik atau cerita politik menjatuhkan si fulan fulan itu gosip itu. Itu dilarang apalagi khatib Jumat naudzubillah min dzalik yang ada rukun-rukunnya jelas. Tidak boleh kadang-kadang kesempatan untuk berkampanye menjatuhkan fulan, menjatuhkan fulan. Nauzubillah min dzalik bukan tempatnya di masjid. Masjid itu adalah untuk kita bicara boleh urusan dunia. Ayo kita pikirkan negara ini kita kemana. Ah, silakan untuk supaya baik. Rakyat akhlaknya bagaimana? Sekarang narkoba di mana-mana. Apalagi berita-berita yang luar biasa subhanallah memojokkan Islam. Bagaimana ini dan seterusnya. Nah ini ini dibolehkan bicara masalah dunia ah, gimana kerja boleh. Tetapi jangan pekerjaan yang ayo kita buat perusahaan yang nipu. Nah, ini yang diharapkan karena ada pembicaraan yang namanya menipu, e, gosip dan seterusnya dan seterusnya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi selagi mubah, boleh cerita keadaan, khotib menceritakan keadaan negara lagi keadaan begini, kita ayo kembali kepada Allah, solusinya bagaimana, kembali kepada Allah, tidak ada jalan lain, ayo hentikan perbohongan, hentikan maksiat, hentikan ini berlomba-lomba di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah kita mohon kepada Allah solusi satu-satunya solusi yang bisa mengeluarkan itu hanya Allah nah, itu luar biasa tapi kalau sudah menjatuhkan fulan menyebut dan menjelek-jelekan karena tidak sesuai tidak setuju dengan partainya dan seterusnya ini dilarang karena ini adalah bukan dilarang bicaranya karena dilarang itu adalah gosip sudah bagian daripada go, gosip begitu juga harta bukan khatib ini Subhanallah. Wa in hasala fiha bahkun, walaupun bicaranya itu ada ketawanya, boleh di masjid ketawa, tapi yang penting jangan berlebih berlebihan. Ini subhanallah madama mubahan selagi itu mubah. Li hadis ada hadis dari Rasulullah SAW Jabir bin Samurah kala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah kita adalah Rasul Mana katanya la yaqumu min musalla illa alladhi salla fihi subha hatta tadlu' asy-syamsu Subhanallah Rasulullah itu tidak salat subuh kecuali tidak bangun dari salat subuh ke masjidnya sampai syuruk sampai isyraq sampai matahari muncul subhanallah fa idza tala'at qama kalau sudah mulai isyraq bangun Rasulullah قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية itu Rasulullah SAW kadang-kadang selain berzikir selain ini ada juga ngobrol orang-orang pada ngobrol di situ kadang-kadang cerita masa lalu dia dulu zaman jahiliyah zaman jahiliyah seperti contohnya Sayyidina Umar pernah suatu hari Rasulullah duduk eh, Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin itu pernah satu duduk tiba-tiba dia ketawa ketawa luar biasa. Kenapa ya Umar? Dua kali duduk lagi menangis Sayyidina Umar. Kenapa menangis ya Umar? Ya Allah dulu zaman jahiliyah aku bodoh luar biasa. Kenapa? Aku pernah menanam anakku yang perempuan karena dulu zaman jahiliyah kalau perempuan dianggap itu tidak ada maknanya ditanam menangis Sayyidina Umar kok bodoh banget subhanallah. Terus kemudian duduk pernah lagi ketawa. Ditanya oleh sahabat ini di masjid, Ditanya, kenapa ya Umar kau ketawa? Dulu aku bodoh banget. Kenapa? Dulu aku pernah menyembah patung, dulu sebelum Islam, waktu zaman jahiliyah. Menyembah patung, karena nggak ada patung di situ aku buat dari korma patung-patungan. Dibuat terus aku sembah. Ketika sudah nyembah, kebetulan lapar, nggak ada makanan, patungnya diapain? Dimakan. Gitu. <laughs> Jadi Zainul bahlul banget aku dulu ini. Nyembah kemudian dimakan dikerjakan ini Umar bin Khattab seorang yang luar biasa dalam Islam itu orang besar itu bukan dalam jahiliyah juga orang besar tapi lebih besar ketika jadi orang is Islam menang subhanallah bodoh banget katanya lah itulah mengikuti apa yang ada tanpa dengan il ilmu mengikuti hawa nafsu nafsu subhanallah ngobrol pernah tidak ada apa-apa salah Rasulullah tidak melarang boleh selagi ngobrol tidak berlebihan tidak tadi diantaranya ada gosip atau jelekan salah apalagi berencana jahat naudzubillah min dalik ya berencana jahat ini naudzubillah yang penting menang bagaimanapun juga kita bilang yang penting benar tapi yang penting menang oh, kemenangan bisa juga dengan baik bisa juga dengan jahat naudzubillah min dalik. kita harus kepada yang benar. Terus kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, qala kana Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqum yang alladhi shalla fihi subh hatta tatla' ash-shamsu wa qama qala wakam kanu yatahaddatsuna fayaquluna amra al-jahil fi amri al-jahiliyah fa fa Mereka ketawa karena dulu zaman jahiliyah kita ternyata bodoh banget. Minta sama apa-apa, minta sama patung yang mana patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, minta tolong sama patung. Padahal patungnya itu kalau lagi kena panas, dianya kepanasan nggak bisa pindah. Nggak bisa ini katanya kok bodoh banget. Kita minta supaya dipindah, supaya dikasih rezeki. Sedangkan dia lapar nggak bisa makan sendiri. Nah itu mereka menggunakan akal ketawa ya Allah Alhamdulillah dengan adanya Islam kita bersaudara dengan adanya Islam kita tidak eh, jatuhkan satu sama lainnya dengan adanya Islam kita diwajibkan innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang mukmin yang sejati itu adalah yang bersaudara artinya bersaudara menjaga perasaan orang lain kalau ada masalah kita bantu bukan kita jatuhkan waliyadzubillah karena setan itu yang sengaja untuk memecah belah. Orang Yahudi yang sengaja untuk memecah belah ketika saudaranya ada masalah, senang dia bukan membantu naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena berbeda pendapat. Naudzubillah min dan Mukmin adalah bersaudara. Saudara kita sakit, saudara kita susah, kita bantu luar biasa. Nah, inilah yang menjadikan inilah kumpulnya masjid. Masjid untuk apa? Untuk kita menunjukkan kita ini bersaudara daerah mana, asal siapa, ini tidak kenal dalam masjid. Kenalnya itu adalah ini hamba Allah, ini hamba Allah. Ini belajar di mana, ini belajar di mana, tidak ada masalah. Ini titelnya apa, ini titelnya apa, ini kaya, ini miskin, ini pejabat, ini rakyat. Semua di depan masjid itu adalah dalam masjid sama. Ya enggak? Semuanya adalah hamba Allah Jalla Jalaluh jadilah diminta sama Allah saling harga menghargai ya, nah ini subhanallah menghargai satu sama lain makanya kemudian yang uh, mendekati terakhir dalam masalah ini ibahatul akli wa syurbi wa naumi fiha masjid boleh makan di masjid orang kadang-kadang ribut makan di masjid nggak boleh kata siapa boleh makan di masjid boleh tiduran di masjid tapi jangan dijadikan masjid itu restoran itu yang tidak boleh makan kalau untuk darurat sekarang kita lihat contoh subhanallah Rasulullah dulu berbuka puasa di masjid buka puasa kira-kira makan apa tidak makan subhanallah dulu Rasulullah etikaf di masjid Itikaf cuma hanya itikaf tidak makan. Makan di masjid, subhanallah. Rasulullah SAW tapi dijaga kebersihan dan masjid bukan restoran jadi makan hanya untuk darurat karena apa? dia lagi etika bukan tujuannya untuk masalah ayo kita ini itu jalan-jalan nanti makannya di mana? di masjid jadi ke masjidnya untuk apa? maaf, maaf untuk apa? untuk makan Masjid dibangun bukan untuk makan, untuk ibadah. Cuma ketika beribadah dia perlu makan, maka dibolehkan makan. Jadi makan bukan tujuan. Maaf, maaf. Kita ke tempat wisata masalah. Terus apa? Mau makan di mana? Masjid. Paling enak kan masjid. Lah makan untuk di mana? Di tempat maka Masjid itu apa? Beribadah. Cuma ketika ke masjid itu adalah sambil karena kita mau beribadah, karena kita mau ini itu sambil ma makan itu dibolehkan. Tapi bukan tujuannya untuk ke masjid, untuk makan masjid tidak. Itu yang tidak dibolehkan. Tapi dibolehkan makan masjid boleh selagi bersih, selagi penjaga. Jadi jangan kita terlalu menyusahkan dan juga jangan terlalu longgar. Masjid itu adalah untuk beribadah, beribadah. Tetapi ketika beribadah kita perlu makan, silahkan buka puasa atau ada acara ada acara kita ini itu ayo supaya segar supaya ini makan tapi jaga kebersihan jangan ini sampai sekarang masjid Madinah masjid Mekah hampir setiap Senin dan Kamis bukan hanya Ramadan saja kalau Ramadan nggak usah tanya seprah digelar semuanya subhanallah yang Ramadan yang pada Ramadan itu puasa pada umroh tahu semuanya tuh kalau Ramadan seperah sebelumnya, subhanallah. Malah berebut orang-orang. Ayo buka di sini, ayo buka di sini, buka di tempatku, buka di tempatku. Ya Allah manggil makan lagi di masjid. Subhanallah. Kenapa? Pengen sholat berjamaah di masjid, pengen buka juga di masjid. Boleh, yang penting dijaga kebersihan. Bahkan bukan di dalam Ramadan. Kalau Senin dan Kamis, kita lihat sebagian tempat di Madinah, di Masjid Nabawi dan di Mekah itu ada gelaran-gelaran. ada gelaran-gelaran malah ditarikan. ayo puasa buka di sini tolong subhanallah luar biasa kita bukan nyari makan tapi orang yang punya makan nyari kita subhanallah itu di sana ayo makan ayo makan dan seterusnya makanya di Indonesia pun kalau Ramadan kadang-kadang ada namanya takjil makan boleh kalau mau dikasih makan lebih besar silahkan yang penting jaga keber siham. Jadi masjid untuk makan boleh apa tidak? Boleh, tetapi bukan untuk tujuan makan. Boleh untuk bicara tentang mencari makan, masalah dunia boleh, tapi jangan untuk tujuan. Ayo meeting rapat untuk cari rezeki kita. Di mana? Di masjid. Luar dodo. Masjid buka untuk rezeki, tapi kalau untuk kepentingan yang lain ibadah silahkan. Nah, ini masjid. Jadi tidak terlalu kaku tapi tidak terlalu diumbar-umbar. Begitu juga maka, begitu juga tidur. boleh tidur di masjid kalau kita niat etika atau terlalu ini itu dan seterusnya karena untuk ibadah boleh, tapi jangan dijadikan masjid itu adalah tempat tidur. Ya enggak? Tidak dibolehkan. Makanya sebagian orang dilarang tidur di masjid. Maksudnya apa? Tidur yang menjadi tujuan dari rumah sengaja tujuannya untuk tidur. Nah, ini dilarang masjid, masjid untuk ibadah. Nah ini yang maksudnya ini. Tetapi kalau seandainya masjid itu untuk etika, dalam etika itu ada tidurnya, ada tidurnya, ataupun terpaksa banget dia nggak bisa ini itu tertidur silahkan. Jadi tidak terlalu kaku, tapi tidak terlalu terlalu terbuka menjadikan masjid berantakan. Nah, Ini dikatakan bahwa dibolehkan ini. Nah ini hadisnya mana? عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب kata sahabat Nabi kami zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ke masjid ngobrol ini itu sambil menunggu waktu ini itu kadang-kadang tidur sedikit baru zaman Rasulullah Rasulullah ada tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menunjukkan ini boleh tetapi bukan dijadikan masjid itu adalah tempat tidur hanya sekedar untuk kepentingan kita beribad beribadah ini adalah dalil-dalil bahkan beliau Said mengambil kata-kata zamannya Rasulullah qala Imam Syafi'i fil um idza bata dan seterusnya dan seterusnya menceritakan bahawa membolehkan orang tidur di masjid tapi bukan dijadikan masjid itu adalah tempat tidur. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ada sesi kedua seperti biasa, yaitu sesi tanya jawab atau interaktif. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, Ayo, eh, silahkan bapak dulu mungkin. Ibu-ibu kalau ada mau bertanya silahkan. Silahkan ada mic-nya, tolong. Atau sambil menunggu kita bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang ada pakai mic. Oh, masalah sebelum subuh atau sebelum duhur. Apakah ada larangan? Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya tidak mengatakan hukumnya apa. Apakah ada larangan? Itu orang yang bijak. Karena dalam Islam itu wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu antahu. Quran jelas. Apa yang diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil, jangan ditawar-tawar. Nah, ini perintah. Ataakum maksudnya wajibkan. wama apa yang dilarang nah ini pertanyaan ini wama anhu fantahu apa yang dilarang berhenti jadi kita ketika mau menyuruh orang berhenti ada larangan apa tidak ya enggak ketika menyuruh orang berbuat wajib ada perintah atau tidak bijak jadi jangan berbeda antara satu sama lain maksudnya pegangannya Allah pegangannya Rasulullah kalau kalau pendapat berbeda-beda kamu nggak boleh ini itu Gimana ini tuh? Ya pokoknya nggak boleh menurut saya. Loh, loh, loh, loh. Satu lagi menurut saya boleh. Ya ribut. Makanya di sini ada Quran sebagai penuntut kita apa? Apa yang diperintah Rasulullah kerjakan. Apa yang dilarang tinggalkan. Ini pertanyaannya bagus sekali mengatakan apa? Apakah ada larangan? Kita lihat dalam hadis yang anak pelajari selama ini dan guru-guru ulama-ulama besar menerangkan tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Tidak ada diperintahkan untuk baca Quran, ini itu. Jadi gimana? Itu mubah tadi. Masalahnya masalah bab mubah. Sekarang kita lihat, nah, kalau mubah itu kita diikut sertakan dalam Islam. Gimana? Ada bahayanya atau tidak? Maksudnya menyakitkan orang atau tidak ketika baca itu? Mana untungnya, mana lebih baiknya dalam Islam? Oh baca Al-Quran supaya orang tahu bahwa di masjid sudah ada dan bacanya enak dikit, jangan bacanya asalan gitu, ini bikin orang sakit telinga kadang-kadang kan ada. Ini itu tahu diri lah kita dan juga sedar tidak terlalu menjadikan gimana rasanya. Ini tidak ada perintah, jadi jangan mengganggu orang lain. Ada manfaatnya enggak? Ada bagus. Jadi ngingetin kita, ini sebentar lagi ada di masjid sudah dibuka, ada orang. Ini masalah tadi kan contohnya begitu. Untuk menunjukkan ada orang. Oh, ini itu. Bagus enggak? Bagus, enggak ada apa-apa. Silahkan teruskan. Jadi di sini kalau dibilang tanya, ada larangan? Tidak ada. Maka tidak boleh orang melarang kecuali sebabnya mengganggu. Nah, karena mengganggu itu dilarang, bukan bacaannya. Jadi kalau tidak ada mengganggu, apalagi ada manfaatnya, silahkan. Tidak ada mas, Allah. Karena tidak ada lah. Rangan, Masya Allah. Oh dari ibu-ibu ada bertanya tentang masalah. Jadi jelas ya? Oh, sekarang bacaannya langsung atau dengan kaset itu dua masalah. Kalau untuk yang mendengar mungkin sama aja malah kadang-kadang kasar suaranya lebih enak lebih tertib tapi belum tentu juga kadang-kadang orang yang khori bagus bisa-bisa lebih bagus bagi pendengar tapi bagi orang yang membaca ya jelas yang membaca nah itu kalau bagi orang yang mendengar sama aja kasetnya yang penting yang didengar Al Quran tidak mau melihat siapa itu jadi mau kaset boleh, selagi kasetnya terkontrol. Jangan kasetnya tidak terkontrol. Udah waktunya azan mesti terus saja. Kaset kan nggak bisa berhenti kecuali dikontrol. Berhenti jam sekian, jam sekian, jam sekian. Terus bacaannya dan seterusnya ada yang kontrol kalau kaset. Jadi kaset untuk yang mendengar sama aja, yang mana yang lebih bagus? Itu aja. Tapi kalau untuk korinya jelas yang kiroah, yang membaca untuk korinya. Tapi untuk umum sama aja, mana yang lebih bagus, mana yang lebih manfaat. Itu aja. Jelas ya insya Allah. Kemudian di sini ada bertanya dari ibu, apa bedanya sholat syukur wudhu dengan sholat tahiyatul masjid? Nah, oh, bagus ibu bertanya sholat syukur wudhu itu adalah setiap kita habis wudhu di masjid atau di luar masjid bedanya jadi kita habis wudhu di rumah maka dianjurkan untuk sholat wudhu sunnah wudhu artinya syukur kita telah berwudhu pahalanya besar luar biasa ini ada pahalanya khusus ini kalau sholat wudhu satu lagi tahiyatul masjid kalau kita ke masjid. Kalau tidak masjid di rumah, ya nggak perlu tahiyatul masjid. Masalah di rumah ada masjidnya katanya. Bukan masjid itu, ruangan. Cuma ditulisin masjid. Mana buktinya? Kalau dijual itu dijual apa wakaf? Kalau ada ruangan ditulisin masjid Baitur Rahman, masalah. Masjid apa? Ditulisin di rumah. Waktu dijual kira-kira jual nggak kamar itu? Maaf, sekarang kan lagi ngetrend. Katanya saya nggak perlu ke masjid. Kenapa? Di rumah saya sudah ada masjid katanya. Masya Allah. Jadi tak tahiyatul masjid di situ. Oke. Okay? Nanti kalau dijual, kalau diwariskan rumahnya diwariskan apa enggak ini? Kok pada diem, nih? Pada punya semua masjid di rumah. <laughs> dijual apa tidak kira-kira? Masjid boleh nggak dijual? Berarti itu masjid apa cuma namanya masjid? Nama saja. Berarti tidak boleh tahiyatul masjid saya mengatakan ini karena ibuku bertanya cerdas. Ya enggak, barangkali di rumahnya ada atau musola atau masjid itu hanya sekedar nama, tidak boleh tahiyatul masjid di situ. Tapi sholat tahiyatul wudhu atau sunnatul wudhu, sunat syukur wudhu itu dibolehkan. Pahalanya kalau tahiyatul masjid tidak disebutin oleh Rasulullah. Hanya menghormati masjid untuk mengetahui ini kita di masjid. Nah, sebagai isyarat kita di masjid, etikanya etika masjid. Nah, itu tahiyatul masjid. Menghar pertama kali disunahkan masuk masjid adalah tahiyatul masjid. Makanya Rasulullah nggak berani melarang orang lagi sholat sunnah, Rasulullah khutbah nggak berani melarang. Karena apa? Dia masuk ke masjid lagi menghargai masjid. Tapi Rasulullah menyuruh etikanya kita di masjid. Ringkas. Karena apa? Ada taklim, ada khutbah Bah, nah, itu aja ringkasin, jangan panjang-panjang. Nah, makanya luar biasa subhanallah. Itu masjid. Makanya ada kehormatan sendiri masuk masjid itu beda. Pertama kali dianjurkan untuk supaya kita merasa ini masjid, jangan bohong, jangan bicara politik yang untuk kepentingan golongan, jangan menjelekkan orang lain, jangan merasa besar di masjid, jangan menyalahkan orang-orang lain yang lainnya merasa dirinya paling alim, jangan ini di masjid Baitullah hormati makanya untuk supaya enggak lupa salat tahiyatul masjid itu etika luar biasa supaya kita lempeng supaya kita lurus tapi kalau sunnah wudu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dimanapun kita berwudu dianjurkan untuk salat tahiyat syukur wu, wudu atau bukan tahiyat syukur wudu itu namanya sunnatul wudu itu pahalanya besar pernah Rasulullah dalam Isra wal Mi'raj hari ini hari Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab Rasulullah diisrakan pada malam 27 Rajab ini Rasulullah ditunjukkan banyak kemarin mungkin dalam khutbah Jumat saya singkat singkat luar biasa karena khutbah tidak mungkin panjang-panjang walaupun itu sudah kadang-kadang kelebihan dikit tapi karena untuk kepentingan subhanallah itu Rasulullah ketika Sidratul Muntaha sebelumnya Sidratul Muntaha ketika dari Baitul Maqdis Mi'raj itu ditunjukkan surga dan ditunjukkan neraka linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir dalam surat Al-Isra ayat 1 itu Rasulullah ketika ditunjukkan surga subhanallah tiba-tiba terdengar suara orang berjalan Subhanallah, ibu-ibu, ini masalah sunnah wudhu, ini penting luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ketika itu ada suara berjalan, berjalan di dalam surga. Tanya Jibril, ya Jibril, itu suara siapa itu jalannya? Itu umatmu, ha? Umatmu siapa? Disebut namanya Bilal ibni Rabah. Bilal masih hidup di dunia. Subhanallah suaranya ada ditonjolkan oleh Allah. Dam dam jalannya Bilal. Masya Allah. Bila sudah masuk surga, jalannya itu sandalnya subhanallah kelihatan ini tuh. Setelah pulang Rasulullah dari Isra wal Mi'raj tanya ke Bilal, "Ibnu ya Bilal, kerjaan kamu apa yang dibuat? Amalan kamu apa ya Bilal? Sampai engkau itu adalah sudah bisa masuk surga padahal kamu masih di, dun, di dunia. Ini kebalikannya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab masih hidup sudah difonis di neraka kalau bila sudah difonis masuk surga bisa ya bagi Allah tidak ada yang namanya mustahil Allah yang menentukan Rasulullah ditunjukkan ini masih di dunia sudah difonis masuk neraka yaitu Abu Lahab dan istrinya kalau bila sudah dijamin masuk surga subhanallah dan ditunjukkan oleh Allah Ketika pulang dia tidak tanya malaikat Jibril amalannya apa karena Bilal masih ada kata Rasulullah mau tahu langsung. Kalau yang lainnya tanya Jibril, ya Jibril, ini untuk siapa? Amalannya apa? Ya Jibril, ya Jibril. Kecuali masalah ini. Masalah ini tidak tanya kepada Jibril. Langsung tanya kepada Bilal, "Ya Bilal, saya melihat keistimewaan kamu ada ya Bilal. Di dalam surga, apa amalanku? Apa amalanmu ya Bilal?" Anda bilang saya nggak buat apa-apa kecuali satu yang saya dawamkan terus menerus gak pernah saya tinggal. Yang saya dengar dari engkau ya Rasulullah disuruh kita berdakwahul wudhu, suruh senantiasa berwudhu. Setiap habis saya wudhu, saya sholat sunnah, sunnah syukur wudhu. Subhanallah. Jadi setiap habis wudhu, Bilal itu adalah apa? Sholat sunnah, syukur, wudhu dimanapun masuk ke masjid di rumah di jalan dimanapun juga habis wudhu langsung tidak tinggal sunnah wudhu jadi pahalanya luar biasa yaitu apa cinta Allah Jalla Jalaluh dijamin insya Allah orang yang selalu berwudhu dan mengerjakan sunnah wudhu bersyukur dia bisa melaksanakan wudhu itu dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluh Nah ini mudah-mudahan kita bisa dawamkan ini. Nah ini bedanya sunnah wudhu dengan sunnah tahiyatul masjid. Jelas ya ibu-ibu? jelas mudah-mudahan. Jadi tahiyatul masjid dengan sunnah wudhu beda apa sama? Beda. Kalau tahiyatul masjid warning mengingatkan kepada kita kita di masjid. Kalau bicara bicara yang baik, jangan menyakiti hati orang lain. Kenapa nggak boleh? Karena itu menodai orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Masjid kita Abdullah, hamba Allah. Siapa yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan sok suci. Anda belum tentu suci. Yang maha suci itu hanya Allah Jalla Jalaluh. Makanya ketika rukuk kita disuruh Subhana Rabbiyal Azim. Kenapa? Jangan mensucikan anda diri anda. Allah lah yang maha suci, yang maha agung. Ketika sujud disuruh kembali lagi kita mensucikan Allah. Subhana Rabbiyal A'la. Yaitu yang maha suci hanya Allah. Saya tidak suci. Maksudnya tawabuk di dalam masjid masjid ruku tawadhu sujud tawadhu itulah subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la rahasia-rahasia salat itu luar biasa di antara itu jadi ke masjid kita tenang jangan mengatakan saya ini saya ini yang saya hanya Allah peraturan-peraturan Allah hukum-hukum Allah nah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita mudah-mudahan jelas semuanya insyaallah dua pertanyaan ini menjadikan penutup kita di dalam pertemuan kita yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah. Kita sudah dekat Ramadan, mudah-mudahan persiapkanlah diri kita untuk meraih keberkahan di dalam bulan Ramadan. Jangan lupa hidupkan dari mulai saat-saat bulan Rajab. Saya ulang lagi yang saya khutbahkan kemarin, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan persiapan untuk Ramadan mari kita kuatkan diri kita, siapkan diri kita. Mudah-mudahan kita meraih kemenangan di dalam bulan Ramadhan yang bisa kita ketika Idul Fitri kita betul-betul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? menang, menang, menang dalam meraih kemuliaan bulan Ramadhan. Mari kita sama-sama syiarkan Ramadhan lebih daripada bulan-bulan yang lain seperti baginda Nabi Muhammad mensyiarkan. Karena bulan Ramadhan bulan yang Quran, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita kalau ada masalah di antara kita saling maaf memaafkan. Jangan nunggu Idul Fitri sebelum Ramadhan agar kita masuk Ramadhan. kita sudah disayang oleh Allah, kita sudah diberkahi oleh Allah, mendapatkan semua kebaikan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkailah kami ya Allah di dalam masjid yang mulia ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh menghargai umatnya baginda Nabi Muhammad ya Allah ya Allah lembutkanlah hati kami ya Allah agar kami betul-betul bisa melaksanakan perintahmu ya Allah meninggalkan laranganmu ya Allah menjadi manusia-manusia yang cerdas ya Allah agar senantiasa bisa mengikuti syariatmu ya Allah ya Allah bimbing kami terus ya Allah agar sisa umur kami ini makin hari makin dekat kepadamu ya Allah ya Allah berilah kemudahan untuk mencari rezeki ya Allah rezeki yang halal yang diridhoi olehmu ya Allah berilah kami rezeki yang banyak ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga yang berkah ya Allah lingkungan kami lingkungan yang berkah ya Allah jadikanlah masjid ini masjid yang penuh dengan keberkahan ya Allah makin kami masuk masjid makin lembut hati kami ya Allah makin mendekatkan diri kepadamu ya Allah ya Allah khususnya ya Allah Ramadan sudah diambang pintu ya Allah kurang lebih sebulan lagi Ramadan akan datang ya Allah kami mohon seperti baginda Nabi Muhammad mohon ya Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah jadikanlah kami manusia-manusia yang cerdas yang bisa memanfaatkan waktu yang bisa menggunakan kekuatan kami ya Allah artinya berkailah kehidupan kami ya Allah agar kami bisa memfokuskan ya Allah bahwa bulan Ramadan bulan Al-Qur'an bulan Ramadan bulan qiyam bulan Ramadan bulan tarawih bulan Ramadan bulan yang kebaikan ya Allah mudah-mudahan kami bisa bersiap-siap di dalam bulan Rajab bulan Syaban dan mudah-mudahan kami diberikan panjang umur bisa menikmati kemuliaan bulan Ramadan Ya Allah mudah-mudahan bersama keluarga kami yang tercinta Ya Allah Mudah-mudahan dilembutkan hatinya kami semuanya sekeluarga Ya Allah Mudah-mudahan kami tidak berbuat jelek lagi kepada istri kami Ya Allah Mudah-mudahan kami tidak kurang ajar lagi kepada suami kami Ya Allah Mudah-mudahan kami tidak menjadi contoh yang jelek untuk anak-anak kami Cucu-cucu kami Ya Allah Ya Allah mudah-mudahan kami bisa menjadi tauladan untuk anak dan cucu dan keluarga kami Ya Allah mudah Mudah-mudahan kami bisa berbondong-bondong makin hari makin dekat kepadamu ya Allah dan mudah-mudahan kalau memang kau panggil kami panggillah dalam keadaan husnul khatimah panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Ya Allah jadikanlah ilmu yang kami dapat ini bermanfaat untuk kami Ya Allah Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma lil butri untha wa dhakar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam واخر دعوانا Allah